taala karena seluruh kebaikan yang kita rasakan pada kesempatan ini murni semata-mata datang dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita, menolong kita untuk bisa menyempurnakan ketaatan kita yang merupakan min afdhali taat merupakan seafdal afdal ketaatan yaitu talabul ilmi syar'i menuntut ilmu syar'i dengan kita meminta kepada Allah agar mengikhlaskan apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap wajahnya sungguh saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah afdalil a'mal ini Sa'abdul Abdul Amal ini yang disebutkan oleh para ulama setelah mafrudat, setelah amalan aman wajib ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya yang memudahkan kita untuk mengikhlaskan amalan ini semata-mata untuknya. Sungguh keikhlasan bukan sebuah perkara yang gampang untuk diwujudkan sekalipun keikhlasan materinya sudah sangat sering kita dengar sangat sering kita baca di dalam kitab-kitab para ulama akan tetapi untuk merealisasikannya amatlah berat hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya lah yang menyebabkan seorang hamba itu bisa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa itu saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah setiap kita pasti tidak bisa tidak akan terjatuh pada yang namanya ria, pada yang namanya sum'ah atau perkara-perkara lain yang bisa membatalkan keikhlasan kita. Maka kita minta tolong kepada Allah sekali lagi kepada yang Maha Mendengar yaitu Allah Rabbuna Jalla wa di majelis yang mulia ini min afdalil majalis yang merupakan seutama-utama majelis yang ada di muka bumi ini yaitu majelis zikir majelis yang ditegakkan fi baiti min buyutillah di rumah-rumah Allah majelis yang ditegakkan di tempat yang ahabbul biqa indallah majelis yang ditegakkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini kita memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keikhlasan kepada kita dalam menempuh amal kita ini sampai selesai nanti. Demikian pula kita mohon kepada Allah agar keikhlasan itu Allah anugerahkan kepada kita tidak hanya dalam talabul ilmi ini dalam satu jenis amalan yang merupakan afdalul a'mal ba'dal ini akan tapi juga dalam semua amalan kita dalam sholat-sholat kita, dalam sodakah kita, dalam nasihat yang kita berikan kepada saudara kita, dan dalam semua semua perkara yang kita lakukan. Semoga Allah kita mohon kepadanya agar membantu kita untuk senantiasa bisa memurnikan itu semua semata-mata untuk mengharapkan ridhoNya, mengharapkan akhirat, mengharapkan pertemuan dengannya. Saudara-saudaraku saudara rahimani rahimakumullah. Sungguh tempat ini adalah sebuah tempat yang amat berat bagi kami untuk duduk padanya. Karena sungguh kami juga memahami, kami mengetahui bahwa ada saudara-saudara kami, ada orang-orang tua kami yang jauh lebih berilmu daripada kami. Ustazina Qamar hafizahullah tidak layak beliau untuk tidak duduk di sini ketika ada beliau. Nah, tapi karena ada kepentingan yang lebih besar dan lebih aula, maka mimbar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa mimbab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan untuk bisa menyampaikan perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan tentunya bagi kita semua. Saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini sebuah perkara penting yang hampir setiap kita mungkin sudah memahaminya akan kita sampaikan yaitu tentang masalah ujian hidup. Setiap kita saudara-saudaraku mengetahui bahwa kita ini diuji. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sungguh dia maha perkasa lagi maha pengampun. Astaghfir Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa dzalika Allah khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi dar wa akhbarahum annahum sayanquluna minha wa amarahum wa nahahum wa btalahum bisyahawat al-mu'aridah li amrihi." Faman yang qada li amrillah ahsanallahu lahul jazaa fid darain. Wa man mala ala syahwatihi ala an nafs wa nabadha amra Allah falahu shaghal jazaa. Kata beliau, Allah mengabarkan bahwasannya Allah menciptakan hamba-hambanya dan mengeluarkan mereka ke dunia ini, ke negeri ini, mengabarkan juga kepada mereka bahwasanya mereka akan berpindah dari negeri ini memerintahkan kepada mereka segala macam bentuk perintah dan melarang mereka dari segala macam bentuk larangan juga menguji mereka dengan syahwat yang syahwat itu bisa menghalangi mereka dari perintah Allah barang siapa yang melaksanakan perintah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan balasan di dua negeri dengan balasan terbaik dan barang siapa yang kecondongannya mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang terburuk untuknya. Maka saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah ketahuilah setiap kita dari mulai beban taklif ada di pundak kita sejak saat itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bil amri wan nahi dengan perintah dan larangan. Bahkan sebelum itu saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah dari sejak kita dilahirkan, kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari ujian ini. Dan sungguh, seorang mukmin yang mengetahui hakikat hal ini, dia tidak boleh takut menghadapi ujian itu. Karena memang mau tidak mau, mesti sebuah kemestian sadar atau tidak dia mau lari atau mau tetap di tempatnya, ujian itu pasti akan dia hadapi. Karena dengan terlahirnya saja dia ke dunia ini, dia sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ujian itu akan menjadi lebih nyata ketika dia memasuki usia balik. Ketika di mana taklif, beban untuk memikul apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mesti dan tidak bisa tidak dia lakukan. Maka tidak ada yang boleh dari kita untuk lari dari ujian. Tidak ada yang boleh dari kita untuk takut hobi kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada kita. Ya. Ayat lain yang menunjukkan bahwasanya setiap kita pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim kata Allah. Apakah manusia menganggap bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Asyik Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah mengabarkan di antara bentuk kesempurnaan hikmah Allah dan bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah tidak membiarkan perhatikan saudara-saudaraku perhatikan penekanan ini Allah tidak membiarkan seseorang yang mengatakan dia telah beriman kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian dia selamat dari ujian. Tidak Allah biarkan orang yang mengatakan dia mengatakan dirinya mukmin kemudian ditinggalkan begitu saja Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada yang mengganggu dia dari bentuk taswis keraguan, keraguan dalam keimanannya dan segala macam bentuk cabang keimanannya itu. Maka setiap kita saudara-saudaraku, walaupun kita sudah mengatakan beriman, maka ujian itu pasti menimpa kita. Lebih khusus lagi, anak tekankan kepada kita semua, terus kepada diri anak pribadi. Bukan berarti ketika kita sudah Allah berikan hidayah untuk menjalankan agama ini, menjalankan sunnah ini sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian artinya kita akan hidup tenang, tidak mendapatkan gangguan, cobaan dan ujian. Ini perkara yang tidak tepat jika dia ada di benak kita. Sungguh siapa saja yang merasa bahwa dengan dia mengikuti sunnah ini, dengan dia mengikuti manhaj salat ini, dia merasa bahwasanya dia akan terbebas dari ujian Allah. Hidupnya akan lurus langgeng, tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak ada kesulitan, tidak ada payahan hidup. Ketahuilah, hilangkan ini dari pikiran kita sejauh-jauhnya ini sebuah kesalahan. Karena orang yang paling terdepan, manusia terbaik di muka bumi ini, yang membawa sunnah ini, yang membawa manhaj ini, yang membawa agama ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Semakin kita kokoh dalam agama ini, semakin berat ujian dan cobaan yang akan kita hadapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, man asad nasi balaan? kala al-anbiya. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau mengatakan al-anbiya, para nabi. Summal amsal fal amsal. Wa yubtala'u rajul biqadri imani. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Dan seseorang itu diuji berdasarkan kadar keimanannya. Semakin tinggi tingkat kadar keimanan seseorang, wa rahimani wa rahimakumullah, maka semakin tinggi tingkat ujian yang akan diterima. Semakin dia kokoh di atas manhaj ini, semakin dia kokoh dalam memegang dan menjalankan agama ini, akan semakin berat yang akan dia hadapi sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ganjaran apa yang telah dia lakukan. Dan semestinya seorang yang cerdas dia bukan menghindar dia bukan membuat kesimpulan kalau demikian saya tidak mau berpegang teguh dengan agama ini. Kenapa? Akan semakin berat ujian itu. Tetapi dia mengatakan untuk dirinya, saya berharap semakin kokoh dan semakin kuat saya dalam berpegang dengan agama ini. Walaupun ujian akan semakin berat yang saya hadapi. Karena dia tahu balasan yang dia peroleh hanya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Bukan merupakan bentuk kecerdasan ketika seseorang mengetahui bahwasanya ujian pasti datang, dia memilih ujian yang ringan, kemudian meninggalkan ujian yang berat. Padahal ujian yang berat hasilnya lebih besar dan akan lebih dia nikmati dibanding dengan ujian yang ringan. Makanya mendapatkan ujian yang berat dalam kehidupan dunia saja. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah menunjukkan tingkatannya lebih tinggi daripada ujian yang ringan. Bukankah anak-anak yang sekolah di tingkat dasar ujiannya diberikan dengan ujian yang sangat ringan yang sesuai dengan kemampuan kadar atau mereka. Semakin tinggi tingkat jenjang pendidikannya semakin berat. Semakin tinggi lagi semakin berat. Semakin tinggi semakin berat. Demikian seterusnya. Itu dalam perkara dunia. Dan itu kita sama sepakat dan kita maklum. Semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan seseorang, maka semakin tinggi ujiannya akan diujikan kepadanya. Semakin berat untuk ujiannya akan diujikan kepadanya. Dalam perkara din, ini mimbabil Allah. Kata beliau rahimahullah, jadi tidak ada orang yang akan selamat dari fitnah. Tidak ada orang yang akan selamat dari ujian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya hikmah dari ujian yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2 tadi bahwasanya hikmah dari ditetap, ditetapkannya ujian adalah ayyukum ahsanu amala. Ini hikmah pertama dari diujinya seorang hamba. Agar terlihat di situ siapa yang paling baik amalannya. as rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Mengatakan bahwasanya ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Adalah orang yang paling ikhlas dalam amalannya dan paling benar amalannya. Yang paling ikhlas adalah yang paling sesuai yang yang menjadi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sebuah amalan ditujukan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah dan semakin jauh dari segala macam bentuk ria dan segala macam bentuk kemungkaran yang sifatnya merusak amalan tadi dan semakin dia sesuai dengan sunnah maka amalan itu semakin baik dan semakin tinggi ganjarannya. Jadi saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk itu. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa dari kita yang paling baik amalannya. Faman anqada li amrillah ahsanallahu lahul jazaa fid darain. Barang siapa kata Syekh Sa'di yang menaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik baginya perhatikan di mana di dunia dan di akhirat makanya ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah orang yang selamat dari ujian dunia ini mereka ya, atau dari satu ujian dunia mereka bisa merasakan betapa nikmatnya balasan yang Allah berikan kepadanya sering kita dapati ya kita mendapatkan ujian dari Allah dalam kehidupan dunia berupa kesempitan ekonomi berupa kesulitan ini dan itu. Akan tetapi ketika kesabaran kita miliki, hari berlalu, waktu berganti, ujian itu lewat, ternyata yang kita dapatkan subhanallah, ujian itu dalam waktu singkat dan apa yang Allah berikan setelahnya jauh lebih baik daripada ketika ujian itu kita hadapi. Ketika ujian itu datang memang dia amat berat. Tapi ketahuilah itu hanya ayam, Berapa hari. Iya. Yeah. Demikian juga ya fiddin rahimani rahimakumullah. Sakit yang mungkin ditimpakan kepada kita atau ditimpakan kepada keluarga kita atau diambilnya salah seorang orang yang kita cintai. Ketika kita menghadapinya dengan kesabaran, perhatikan. Kita sadar bahwa ujian itu sebentar dan ternyata setelah ujian itu ada begitu banyak perkara yang baik yang Allah berikan kepada kita. Tapi disinilah, di saat ujian dalam bentuk yang seperti itu tadi, kesulitan-kesulitan itu menimpa kita, kita cenderung merasa seolah-olah dunia ini sudah runtuh. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bernaung. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika diuji dengan meninggalnya suaminya Abu Salamah radhiyallahu anha. Ujian berat di negeri orang di Madinah, mereka hijrah dengan anaknya sekaligus dengan suaminya proses berangkat hijrahnya pun sangat sangat menyedihkan. Ya. Terpisah dulu antara suami dengan istri. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa membaca bagaimana kisah hijrahnya Ummu Salamah dengan suaminya. Almuhim ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada ya Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati atau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sunnah mengucapkan inna lillahi istirja ketika ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menunjukkan kesabaran menunjukkan keridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala eh. kemudian Nabi mengajarkan doa berikutnya Pak Allahumma jurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ketika itu sempat terlintas kata Ummu Salamah dalam pikiranku hadis di dalam Sahih Bukhari. Sempat terlintas dalam pikiranku siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Keluarga yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Iya. Laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya siapalah yang lebih baik dari dia itu sempat terlintas dalam pikiranku tapi ku baca gitu untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya Allah gantikan Abu Salamah dengan siapa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan ya habis masa iddah Ummu Salamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk meminang beliau radhiyallahu anha Iya. Kemudian hikmah daripada diciptakannya ujian ya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 3 tadi. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu al Agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Nasehat dari Allah mengatakan, kalau mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman, lam yatamayyiz shadiq minal kadhib. Tidak akan terbedakan antara orang yang jujur dalam keimanannya dengan orang yang berdusta. Al-muhib minal mubtil. Orang yang benar dalam keimanannya dengan orang yang eh, ijak-ijak beriman atau orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Walakin sunnatuhu ta'ala wa ahdatuhu fil awwalin fi hadhihi al-ummah. Perhatikan. Perhatikan ini konfidin jamkan. Akan tetapi merupakan sunnatullah. Ya. Dan kebiasaan Allah terhadap siapa? Terhadap umat terdahulu. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Bukan hanya kita. Umat terdahulu merupakan sunnatullah. Mereka diuji. Demikian uji pula umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan apa? Anjubatalahum bisnaqra wa dharra. Allah uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Dengan kesusahan dan kesenangan. Dengan kelapangan dan kesempitan. Dengan kekayaan dan kefakiran. Jadi dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Iya. Hatta kita yang mengaku ahlu sunnah kalau jujur kita betul-betul ahlu sunnah kita akan diuji untuk membuktikan betulkah pengakuan kita sebagai sunni kalau kita seorang salafi kita akan diuji dengan berbagai macam bentuk ujian untuk membuktikan ya apakah kita seorang salafi atau bukan berlalu ujian demi ujian yang nampak di mata kita ya yang dekat dengan kita di negara kita ya. tiga ujian besar yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengaku salafi akhirnya cuma sekedar pengakuan lewat pengakuannya bukan di hakikatnya kelompoknya suruh riun perhatikan iya yeah Allah uji ya, yang mereka jadikan rujukan Ali Hasan Al Halabi dengan nasihat ulama Syekh Saleh Fauzan ya, dan Syekh Rabi tentang bukunya tentang penyimpangan-penyimpangannya bukannya malah rujuk malah menjauh. Naudzubillah. Fitnahnya atau ujian yang menimpa salafiyin yang akhirnya kemudian membedakan antara MLM dengan salafiyin. Untuk perhatikan sebelum datangnya ujian, ya, kita bingung. Mereka kan salafi juga. Tapi mereka kok membolehkan model pendidikan seperti ini, sekolah model seperti ini, kok begini, kok begini. Ini sempat terjadi pertentangan hebat. Dimintakan fatwa kepada Syekh Ubi. Tapi lihat, akhirnya apa? muncul fatwa Syarabi mutalawin la'at makir bersih salafiyin dari mereka fitnah yang terakhir fitnah sa'afiqah yang dituduhkan kepada salafiyin justru yang menuduh mereka hal yang seperti yang mereka tuduhkan kepada salafiyin lewat tanpa fitnah lihat semua mengaku salafi dan tidak terbedakan. Tapi dengan fitnah tadi kan. Nampak yang mana yang jujur, yang mana yang dusta. Kemudian imtihan atau ibtila, ujian itu bentuknya beraneka ragam, tapi bisa disimpulkan pada dua bentuk besar. Yang pertama, kullu syai'in allati tahtaj ila syukur. Ujian yang membutuhkan kepada syukur sebagai jawabannya. Yang kedua, ibtila Ya, kullu syai'in allati tahtaju ila Semua ujian yang bentuknya membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Dan kita masing-masingnya sudah tahu. Apa bentuk ujian yang membutuhkan kesyukuran dan apa bentuk ujian yang mendatangkan kesabaran. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Allah menerangkan hal ini dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kalau diuji oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diberikan kenikmatan, kesenangan-kesenangan, dia mengatakan apa? Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mubtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahani. Kalau disempitkan rezekinya, ya, dia menghadapi kesulitan, sakit, kesempitan, dia katakan apa? Rabbku menghinakanku. Dari sini tahu kita bahwasanya dua ujian itu setidaknya ada dua macam. Ya, dua macam besar apa itu ujian berupa kemudahan kebaikan ya nikmat dan ujian berupa kesulitan kesempitan kesusahan ya. Nabi SAW juga mengatakan ajaban di amrul mukmin sungguh mengagumkan perkaranya seorang mukmin fa inna amrahu kullahu khairun karena urusannya seluruhnya baik in asabat syarra syatar maka ana khairullah kalau dia di, mendapatkan kebaikan dia bersyukur itu baik baginya Wa in asabathu kalau dia ditimpa kesulitan sabar. Dia sabar wa kana khairullah. Dan itu juga baik. Wala yakunu dzalika illa fil mu'min. Dan kata Nabi itu tidak menimpa kecuali pada seorang mukmin. Makanya ujian bagi seorang mukmin tidak ditakuti dan tidak lari darinya. Karena seseorang yang lari dari satu ujian dia akan pindah ke ujian berikutnya juga. Maka seorang mukmin menghadapi ujian dengan tadi sabar dan syukur. Ya. Baik. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya hidup kita ini tidak mungkin lepas dari ujian dan kita hidup berpindah dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Ya. Maka kita perlu memahami apa langkah yang perlu kita tempuh agar kita selamat dari ujian dan cobaan atau selamat ketika ujian dan cobaan menimpa kita. Kalau menghindar dari ujian sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Ya. Tapi kita perlu selamat jelas. ya, Karena kita baik yaitu ujian, kita diberikan nikmat itu ya ujian, kita diberikan kesulitan yaitu uji ujian. Jadi untuk lari dari kedua keadaan ini mungkin tidak mungkin. Ketahuilah bahwasanya hidup kita adalah ujian karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu tadi. Yang pertama, as eh, niat, Niat yang jujur. Ini langkah terpenting untuk selamat dalam ujian, untuk bisa sukses dalam ujian. Ujian apapun, seberat apapun, sesulit apapun, ya, ujian dalam bentuk kesulitan atau kemudahan, ini kunci pertama kita untuk selamat. Niat yang lurus, hati yang bersih, walaupun salim akan selamat ya dari ujian itu. Ya. Allah menerangkan dalam surat al kabut tadi, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la dia mengatakan rahimahullah, "Faman kana shadiqan fi dzalika yarju barang siapa yang jujur yang betul-betul niatnya semata-mata menjalani hidup ini karena untuk beribadah kepada Allah dan karena untuk itu kita juga diciptakan wa ma jinna wal insa illa liya'budun jujur niatnya selamat hatinya maka dia akan akan mendapatkan apa yang diinginkannya ya wa man kana kadiban lam tanfa'hu da'wahu kalau dia dusta kalau dia nggak jujur, dia bilang dia mau untuk ibadah, padahal dia mau mengeruk kepentingan dunia. Dia bilang mau ini, padahal dia tujuannya adalah untuk yang mana maka, tidak bermanfaat sama sekali. Dia tadi mukmin, dia sunni, dia salafi. Kenapa dalam ujiannya dia Ya. Ujian keseharian kita menguji anak-anak kita, nyontek. Nilainya 100, nilai dia itu Nilai dia tuh? Tidak. Dusta kan? Bukan nilai dia. Bohong dia. Nilai siapa? Nilai buku. Orang dia nyontek dari buku. Iya. Kalau mau nilai dia betul-betul, ya jujur. Iya. Kemudian yang kedua, jalan untuk selamat ketika ujian menimpa kita atau ketika kita menghadapi ujian adalah mujahadatun nafs. Apa? Bersungguh-sungguh apa namanya membuat jiwa ini terus bersungguh-sungguh berjuang menghadapi ujian itu. Jangan pernah mundur dan jangan pernah apa namanya eh, lelah menghadapi ujian. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 4 ayat 5, "Maka na yarjul liqa Allah fa inna ajrallahi la'at." Dan siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah pasti akan datang. Inilah kita katakan tadi akhir daripada ujian itu. Apa itu? lika Allah. Dan sungguh itu tidak lama ya kawan-fidin Umat ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala berkisar 60 tahun. Tidak lama itu. Ya, maka hadapi ujian ini dan teruslah berjuang. Jangan lelah dalam perjuangan menghadapi ujian ini. Ya. Wa man jahada fa inna yujahidu li nafsi kata Allah dalam ayat 5, barang siapa yang berjuang maka dia berjuang untuk kesuksesan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau dia nganggur, dia tidur, dia malas, dia capek, dia putus asa, ya dia juga yang rugi. Ustaz terlalu capek kita, hidup 60 tahun ujian. Setelah itu, hidup di alam barzah saja bisa lebih lama kan? Iya kan? Hidup di akhirat nanti kekal. Padahal hidup di dunia ini ketika ditanyakan kepada orang kafir nanti di akhirat, ya, mereka mengatakan kita tidak berada di dunia ini kecuali sekitar setengah hari atau satu hari. Yang lebih pandai lagi menghitung cuma satu jam, satu saat kita hidup di dunia ini. Ya. Dan hidup ini untuk berjuang. Lihat bagaimana hikmah Allah dengan perjuangan yang kecil Allah balasi kita dengan pahala yang berlipat ganda. Kata saya tadi, rahimahullah. Ya ayuhan muhib li rabbihi. Wahai orang-orang yang mencintai Rabbnya. Al-mustaq li kurbihi. Orang yang rindu untuk mendekat dengan Rabbnya. Yang rindu untuk bertemu dengan Rabbnya. Dan berusaha untuk bersegera untuk mendapatkan keredoannya. Abshir bi kurbi liqa'il habib. Gembiralah karena pertemuanmu dengan yang kau cintai sudah sangat dekat. Ya. Fa innahu atin, karena pertemuan itu pasti akan datang. Wa kullu ma huwa atin qaribun, dan semua yang datang itu dekat. Cuman yang menyedihkan ketika pertemuan itu terjadi, kita tidak bertemu naudzubillah dengan yang kita harapkan untuk kita temui. Jauh-jauh antum datang muhadarah ke satu tempat, ternyata muhadarahnya batal. Tidak jadi. Bagaimana perasaan itu? Saya bertemu dengan ustadz yang antum tunggu-tunggu, misalnya. Ya. untuk Ya, betapa menyedihkannya amalan alul bidah. Mereka mengira mereka berada di atas ketaatan di dalam di ketika di haud Nabi SAW saja mereka sudah diusir. Berharap bertemu Allah, Allah tidak mau bertemu mereka. Ya. Maka Bersungguh-sungguhlah fatazawwad kita beliau. Bersungguh-sungguhlah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Allah itu dan teruslah berjalan ke arah Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi rasa raja, diiringi dengan raja, ya, diiringi dengan pengharapan dan diiringi dengan cita-cita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bercita-cita akan sampai kepada Allah Allah akan berikan apa yang dicita-citakannya. Allah mengatakan dalam ayat terakhir dari surat Al-Ankabut tadi, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang yang bersungguh-sungguh berjuang, terus-menerus berjuang untuk mencari hidayah kami, kami pasti akan tunjuki jalan-jalan kami kata Allah dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan walladzina jahadu fina وهم الذي هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته الذين جاهدوا فينا itu orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerahkan segenap kesungguhan mereka untuk mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. dan ahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada apa yang mereka cita-citakan. Yang demikian itu karena mereka muhsinun. Muhsinun itu apa? Orang yang beramal, yang berbuat, dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihat, ada di hadapannya. Ya. Kalau dia tidak mampu itu, maka dia yakin bahwa Allah melihat kepadanya. Ya. Wa inna Allah al muhsinin dan sungguh Allah bersama orang-orang yang muhsinin yang bagaimana tadi yang beramal seolah-olah dia melihat Allah. Apa yang bersama dengan mereka itu? Pertolongan Allah bantuan Allah dan hidayah Allah bersama mereka. Dalla hada ala anna akharan nas bimuafakatis sawab ahlul jihad. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang paling berhak untuk apa? Muafakatis sawab untuk apa namanya sesuai dengan kebenaran adalah orang yang senantiasa berjuang untuk mendapatkan kebenaran itu. Perhatikan. Jadi perjuangan untuk kebenaran tidak kenal kata berhenti, tidak kenal kata utus. Wa ala anna man ahsana fima amara bihi. Ya. A'anahu Allahu wa yastarallahu asbabal hidayah. Dan barang siapa yang berbuat ihsan dalam melaksanakan perintah Allah, senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah melihat dia, ah, bahwasanya dia beribadah seolah-olah melihat Allah atau dia kalau tidak bisa dia melihat Allah, maka Allah akan terus bantu dia dan Allah akan mudahkan baginya sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Wa ala wa ala anaman jadda wajtahid Fiatala bila ilmi syar'i ini bagian poin penting yang berkaitan dengan tema kita ikhwan Fitin dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berjuang dalam menuntut ilmu syar'i kata Syekh Sa'di fa innahu yahsulu lahu minal hidayah wal ma'unah maka dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Umurun ilahiyatun. Dia akan mendapatkan perkara-perkara ilahi kharijatun anil an madrakit ijtihadihi wa tayassara lahu amrul ilmi. Dia akan mendapatkan perkara-perkara dari Allah, ilmu-ilmu dari Allah, tentunya dengan belajar, bukan dengan seperti orang-orang sufi dengan ilmu laduni, tidur malam bes malam mimpi besok dapat ilmu, tidak demikian. <clears throat> Al ilmu bis ta'allum. Di situ ditunjukkan apakah kita sungguh-sungguh atau tidak dalam menuntut ilmu, kesungguhan kita dalam belajar. Dan yang mendapatkan itu orang yang sungguh-sungguh. Menjadda wajad. Wa man sabara zafar. Wa man sabata nabat. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Man sabar, siapa yang sabar, sabar juga bentuk kesungguh, kesungguhan, Zafar dia akan menang, dia akan sukses. Waman sabata siapa yang kokoh terus-menerus berjuang di situ, dia akan tumbuh. Iya, untuk melihat pohon pindah sana pindah sini, tumbuh. Tapi tanam dia, sirami dia, terus pagi sore, bukan cuma tumbuh berbuah. Iya, ini khairuddin rahimani rahimakumullah. wataya secara lalu ambil ilmi kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu dari Allah ya, di luar apa yang dia bayangkan dari kesungguhannya bahkan. Berarti kan? Kharijaan madrak ijtihadi, di luar dari kesungguhannya itu Allah berikan lebih kepadanya ilmu itu. Wa tayassara lahu amran amral ilmi dan akan mudah baginya perkara ilmu. Fa inna talabal ilmi syar'i minal jihad. Perhatikan. Ini yang kita lakukan sekarang ikhwan fillah untuk menyemangati kita Fa inna talabal ilmi syar'i minal jihad. Karena menuntut ilmu syar'i adalah bentuk jihad di jalan Allah. Bal huwa nau naw'il jihad. Bahkan dia adalah satu dari dua jenis jihad. <clears throat> Jadi menuntut ilmu satu dari dua jenis jihad. Yang jihad yang pertama jihadul kita perang, mengangkat senjata. Jihad kedua jihad belajar, talabul ilmi syar'i. Allah la yakumu bihi illa khawasil khalqi. Perhatikan. Kalau jihad yang pertama, jihadul qital itu semua orang mukmin bisa melakukannya. Mampu biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jihadul ilmi, talabul ilmi, la yakumu bihi illa illa illa khawasil khalqi. Tidak akan mampu melakukannya kecuali hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kekhususan. Enggak semua orang. Berapa sih ulama di zaman kita ini? Berarti kan? Asatidah yang kita anggap kibar di negara kita ini? Berarti kan? Khawasul khalqi khusus. Khusus ya kawan kita. Yang mereka ini kalau ada panggilan jihad, mereka turun. Tapi orang yang mampu jihad kita, mampu jihad seperti mereka-mereka itu. Mampu berjihad seperti jihadnya ulama, mengarang kitab, membantah, mengingat. Syekh Robi turun jihad Afghanistan. Sekarang, sampai sekarang di umur yang sudah sekian tua rahiman rahimahullah eh, hafizahullah eh semoga Allah jaga beliau masih terus berjuang membantah ahlul dolal dalam keadaan yang kita terakhir dengar tentang beliau beliau ke kamar mandi pun sudah dituntun tidak bisa berjalan di tempat tidur duduk karena tuanya umurnya Syaibah. Akalnya tetap Allah berikan dan Masya Allah. Rahimani rahimah. Enggak, enggak kan bersemangatnya berjihad. Walau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk membantah, dalam bentuk fitnah so'afiqah. Baru berlalu berapa hari sih? Siapa yang terdepan membantahnya? Siapa yang paling depan memegang panjinya untuk menunjukkan kesesatan mereka? Salam para mus'afiqah itu. Siapa? Syekh Robi. Dalam keadaan dia sudah sangat sepuh. Wanita dia. Jihadnya enggak berhenti. Kalau jihad dulu kita, mungkin sekarang siapa yang bisa? Di negara mana? Negara kita enggak ada, pemerintah kita enggak pemerintah. Tapi jihad dulu. Maka dengan ini mestinya kita semangat terdorong untuk menuntut ilmu. Wal jihadu bil qawli wal lisan. Dan ini adalah jihad dengan ucapan dan dengan lisan. Karena orang kafir dan munafikin. Orang munafikin nggak mungkin ditebaskan pedang ke leher mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul tidak kita bunuh saja munafikin. Apa engkau ingin manusia mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Terus dengan apa jihadnya? Dengan menjelaskan kepada manusia mereka ini munafik. Jauhi mereka, hindari mereka, jangan dekati mereka. Jihadnya dengan lisan. Ya. Wa jihadu ala ta'mil umur ala ta'limi umur din wa ala raddin niza' al mukhalifin lil haqq walau kanu min muslimin. Dan juga berjihad ya dalam yang makhluk-makhluk Allah yang khusus yang Allah pilihkan untuk berjuang, berjihad dalam tolabul ilmi tadi, Allah juga pilihkan mereka untuk berjihad, untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu agama, dalam rangka membantah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran sekalipun dia muslimin. Siapa yang membantah khawarij, ya, Siapa yang membantah apa namanya Qadariyah Mu'tazilah ya mereka sebagian besarnya muslimin membantah suriyun dan lain sebagainya ahlul ilmi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu maka bersungguh-sungguhlah saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah sungguh ujian terberat yang akan dihadapi seorang hamba adalah ujian untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba setelah kenabian dan itu mungkin untuk diusahakan adalah kedudukan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau kenabian istafahullah, Allah pilih mereka. Iya. Allah apa? Uh, apa namanya? Pilih nggak ada pilihan memang. Nggak bisa kita membuat cita-cita jadi nabi nggak mungkin. Tapi menjadi ulama Ikhwani dengan pertolongan Allah mungkin menjadi seorang alim Rabbani mungkin. Dan ketika antum bercita-cita untuk menjadi seperti itu, atau anak-anak kita punya cita-cita seperti itu, dukung dia dan pahamkan kepadanya jalan ini adalah jalan yang berat dan panjang. Jangan berhenti sebelum dia sampai pada apa yang dia cita-citakan dan jangan pernah mengangankan kemudahan-kemudahan hidup ketika dia memiliki cita-cita itu. Bercita-citalah saudara-saudaraku dan jadikanlah cita-cita antum cita-cita yang paling tinggi yang mungkin dicapai oleh seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan untuk mencapai cita-cita itu. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala semua yang salah hanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil